Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mukrimina bid-dalalah. على يد من ختم به الرسالة اللهم صل وسلم على نبي الرحمة حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله الشرفاء وأصحابه الكرماء وعلى التابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بالهداية من عندك وأكرمنا بالدلالة من عندك اللهم انصرنا وانصر الاسلام والمسلمين واخذل يا ربنا من خذل الإسلام والمسلمين أعزنا يا ربنا أعزنا يا ربنا ولا تخذلنا إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع من نشرت له الراية حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat Para pendengar Para pemirsa Dimanapun anda berada Alhamdulillah nikmat Allah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari membicarakan mendengar ilmu tanpa mengamalkannya dan semoga Allah mengampuni kekurangan kita di dalam mengamalkan ilmu-ilmu kita semuanya. Baik para pemirsa, pendengar dan hadirin hadirat yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah dengan hidayah dan petunjuk, taufik dan rahmat. Kita akan langsung saja kepada pembacaan kitab At-Tajridus Sharih yang pertama. Kemudian setelah itu kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin dan di antara kedua kitab tersebut kita ada sedikit tentang fikih melanjutkan fikih nikah yang sudah beberapa minggu yang lalu terputus. Maka untuk lebih praktis memanfaatkan waktu maka kepada para asatid untuk membacanya. Fadhalu ya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم قال المؤلف أبي عباس جنود أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين باب الصلاة إلى أن قال حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم ودوا عليه سلا تقدم وقال هنا في آخره ثم سخب إلى القليب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسبئ أصحاب القليب لعنةً حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم ودوا عليه صلاة تقدم وقال هنا في آخره ثم سحب إلى القليب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسبئ أصحاب القليب لعنة حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم وضعوا عليه الصلاة قدم وقال هنا في آخره ثم سقب إلى القليب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسبئ أصحاب القليب لعنة Kita sudah sampai kepada akhir hadis dari kitab Solah kita akan masuk di kitab mawakitus Shalah dari kitab Mukhtasar Sahih Bukhari atau Jeritus Sharih kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan ke hadis yang diriwayatkan hadits bin Mas'udin dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doanya Nabi ala Quraisyin doa mengutuk nya Nabi kepada orang Quraisy yauma wada'u alaihi waktu orang-orang Quraisy itu meletakkan ke atas leher dan punggung Nabi Muhammad isi binatang bukan kotorannya jadi kalau ada Orang yang nyembelih binatang di dalamnya ada isi perutnya yaitu namanya salam. Taqaddama dan ini telah berlalu cerita ini di dalam bab wudu masalah najis ya. Barangkali ada yang masih ingat. Waqalahuna fi akhirih di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud akhirnya hadis tersebut ada Tumma suhibu ilal qalibi kemudian orang-orang yang meninggal yang didoakan oleh Rasulullah di perang Badar itu ditarik mereka ke qalibi ke sumur ya satu sumur yang ada Tumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah mengucapkan wa udbi'a dan akan disusulkan ashabul qalibi orang-orang yang masuk ke dalam sumur tadi laknatan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu hukum yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah mengutuk. Pada dasarnya Nabi Muhammad adalah orang yang sangat kasih dan tidak pernah mendoakan jelek biarpun kepada musuh yang telah menyakiti beliau. Tapi itulah Nabi Muhammad yang beliau itu adalah contoh dalam segala hal. Di sini menunjukkan bahwa bagi orang yang didolimi itu boleh kalau mendoakan jelek kepada orang yang mendolimi. Ingat kalimat boleh bukan yang mulia tapi tetap lebih bagus orang yang didolimi itu jika masih mendoakan yang baik dan itu kemuliaan disebutkan dalam banyak riwayat termasuk Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Darda mendoakan orang lain yang mendolimi menyakitinya jadi seorang muslim mukmin itu seperti Rasulullah awal perjuangannya di Taif, beliau dicaci maki, dilempar, disakiti. Ternyata Nabi Muhammad di saat keluar dari kampung Taif terbebas dari siksaan mereka, beliau menengadahkan tangan dan mendoakan yang baik untuk mereka. Itulah Rasulullah. Tapi kenapa di saat seperti ini Rasulullah mendoakan dengan doa yang jelek? Ini menunjukkan bahwa bagi orang yang didolimi kalau mendoakan doa yang jelek itu boleh. Tapi ingat, jika ternyata kedoliman itu sebabnya kalian sendiri awas doa itu balik kepadamu sendiri maka paling enak tetap bagi kita doakan orang lain dengan doa baik. Tapi kalau Rasulullah ini sudah dikasih tahu oleh Allah tuh manusia terkutuk. Nah ini Nabi kan dengan wahyu, tapi kita menduga orang berbuat dolim kepada kita tak taunya kita sudah dolim duluan ya, makanya tetap untuk kita adalah jangan membiasakan mengutuk orang lain dan mengutuk orang lain yang masih hidup dengan menyebut namanya pun tidak boleh tapi kalau mengutuk orang kafir secara umum iya kita mengutuk mohon maaf manusia paling jahat di dunia zaman ini siapa misalnya Sebut namanya kita kutuk tidak boleh karena bisa saja esok hari dia menjadi tobat seperti Sayyidina Umar ibn Khattab paling jahatnya manusia pada saat itu ternyata masuk Islam dan iman. Tapi kalau kita mengutuk ya Allah kita mengutuk atau mendoakan ya Allah hancurkan atau kutuk mereka-mereka itu orang yang memusuhi Islam boleh. Boleh secara umum, tapi kalau sudah menentukan orang berorangnya ini hukumnya tidak diperkenan dengan haram. Karena bisa saja ia berubah menjadi ahli iman sehingga tidak layak untuk dikutuk. Dan ini kisahnya Nabi Muhammad beliau dengan wahyu. Bahkan dalam riwayat yang panjang ini Nabi Muhammad berdoa, Inilah yang menjadikan Abu Jahal gemeteran waktu di Mekah. Setelah Nabi Muhammad itu dilempar dengan kotoran kambing, kotoran ontak, dan isi perutnya binatang yang baru disembelih ditumpangkan di punggung Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad menengadah ke tangan dan berdoa, Allahumma alaika bi Amr bin, bin Hisham ya Allah bunuh hancurkan itu Abu Jahal Amr bin Hisham dan Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah kakak beradik ini wal Walid bin Utbah Umayyah bin Khalaf disebut nama-nama itu semuanya pada gemetaran karena apa Nabi Muhammad kalau ngomong pasti benar itu menjadikan Abu Jahal maju mundur di saat diajak perang Badar karena Abu Jahal itu sangat percaya dengan omongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ini disebut dan Nabi Muhammad bisa menyebut satu persatu ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu Allahumma alaika bi amri bin Hisham ini diriwayat Imam Bukhari kepanjangan dari hadis yang tadi jadi Nabi Muhammad mengutuk dengan nyebut terkutuk si A, terkutuk si B, terkutuk si C, Nabi Muhammad dengan wahyu. Karena Allah yang beritahu Nabi Muhammad dan itu pasti karena wahyu. Tapi kalau kita orang itu kelihatannya terkutuk di hari ini bisa saja besok tobat. Kita tidak tahu apakah dia nanti bakal ahli neraka atau bukan. Kita nggak tahu. Maka tetap bagi kita adalah bahwa jangan membiasakan kita dengan kalimat kotor mengutuk kepada siapapun biarpun dia jahat sama kita. Adapun Rasulullah ini menunjukkan bahwa ini adalah Rasulullah datang untuk menjelaskan syariat sehingga Nabi Muhammad dengan seperti ini ini para ulama memahami bahwa kalau orang benar-benar didolimi Didolimi maka kalau dia mendoakan kepada orang yang didolimi dengan doa yang jelek itu boleh-boleh saja. Tapi ingat kalau benar dolim, kalau tidak bagaimana? Sehingga dalam riwayat doa jelek itu akan melambung ya. Dibawa oleh malaikat dan setelah itu akan oleh malaikat akan ditumpahkan kepada orang yang didoakan. Misalnya kita didolimi oleh seseorang, lalu kita mendoakan orang tersebut. Doa ini dibawa oleh malaikat, lalu akan ditumpahkan kepada orang yang kita doakan tadi. Tapi setelah dilihat kok tidak layak, dikembalikan lagi kepada yang berdoa. Nah, ini makanya rugi kalau kita doa dengan doa yang jelek. Baik. Ini yang ada pada Rasulullah ini karena beliau adalah untuk menjelaskan syariat. Sehingga Nabi Muhammad pernah mendoakan ya ini. Padahal kebanyakan doa Nabi adalah doa untuk hidayah, doa untuk uh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang disebut oleh Rasulullah eh, dari Abu Jahal, Abu Jahal itu namanya adalah Amr bin Hisham ya. Abu Jahal dan yang lainnya itu yang mati nanti di perang Badar ditarik diceburkan ke sumur. Dan ditambah oleh Allah kutuk mereka ya Allah. Nah, kalau kita mengutuk orang yang sudah mati dengan dalam keadaan kafir itu boleh. Boleh. Fir'aun laknatullah alaih. Abu Jahal laknatullah alaihi. Kalau kita tidak mengutuk, ya nggak dosa. Kita tidak mengutuk dengan lidah kita, ya tidak dosa. Yang penting ada kebencian di hati. Maka sungguh heran ada sekelompok akidah itu kerjaannya ngutuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita ngutuk Abu Jahal saja tidak dianjurkan. Bagaimana dalam doa mengutuk Abu Jahal, Siti, eh, mengutuk mengutuk uh, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Siti Aisyah. Ini unik. Kita mengutuk yang namanya Abu Jahal saja tidak kewajiban dalam sholat kita. Tidak kewajiban dalam doa kita. Ada yang berdoa, Ya Allah mal'an Aba Jahlin. Ya Allah, kutuklah Abu Jahal. Enggak pernah ada kita dididik yang semacam ini. Maka ada sekelompok akidah orang yang mengaku dirinya adalah Islam ternyata kerjaannya ngutuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah sungguh kesesatan yang amat jauh dan itulah orang-orang yang dihinakan oleh Allah di dunia lidahnya dihinakan dengan menghinakan orang mulia maka sebetulnya mereka sendiri yang hina Rasulullah berkata kalau Rasulullah wa utbi'a ashabul ghalibi laknatan diikutkan kepada orang yang diceburkan ke sumur tadi kutukan maksudnya ditambah doanya kutuk mereka ya Allah dikutuk oleh Allah jauhkan dari rahmat rahmatmu ya Allah Masya Allah na'udzubillah tidak tahu rasanya kayak apa yang dirasakan Abu Jahal hari ini <laughs> dan teman-temannya itu dan grupnya itu Masya Allah inilah yang bisa kita ambil dari ini lalu apa hubungannya dengan bab sholat di sini ya hubungannya bab sholat ini sudah dibahas tentang masalah najisnya uh, tentang najisnya apa najisnya isi perutnya binatang ini kemarin sudah disebutkan oleh Rasulullah kok tetap sholat banyak takwilan yang pertama Rasulullah tidak tahu sehingga sholatnya dilanjutkan berarti itu menurut madhab Imam Syafi'i itu najis cuman Rasulullah tidak tahu kemudian madhab Syafi'i lagi mengatakan itu najis cuman waktu itu belum ada larangan atau itu keterangan kalau itu najis Kemudian itu dari Rasulullah, itu adalah dari madhab imam yang lain bahwasanya Nabi Muhammad ini menunjukkan bahwasanya kotoran itu tidak najis. Sebab menurut madhab Imam Malik kotoran dari binatang yang bisa dimakan itu adalah tidak najis. Ini adalah pendapat dari madhab yang lain dan ini sudah dibahas masalah masalah bab wudhu waktu dulu masalah bab najis. Cuman ada satu yang ada sangkut pautnya sangat dekat dengan apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu yaitu tentang wanita yang melewati. Karena di sini yang meletakkan di atas kepalanya Rasulullah itu dalam riwayat adalah perempuan. Ada perempuan ini dalam riwayat yang membawa kotoran ini perempuan. Jadi oleh Imam Bukhari dimasukkan ke bab ini jadi ada perempuan lewat ganggu Rasulullah ternyata sholatnya tidak jadi batal. Jadi ini mengukuhkan bahwasanya Wanita itu tidak membatalkan sholatnya seseorang kalau lewat di tempatnya laki-laki yang sholat. Bahkan wanita ini bukan sekedar lewat tapi membawa kotoran dan mendekat ke Rasulullah dan ditumpahkan di atas pundaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ini adalah sambungan dari yang kemarin sebab ada riwayat bahasanya takta sholat almaratu akan memotong sholat perempuan dan anjing dan apa anjing. Wah. Yang sampai Siti Aisyah mengatakan kami disamakan dengan anjing. <laughs> Kemudian dijelaskan maksudnya itu seperti itu. Daya goda, daya ganggunya seorang perempuan ya kayak anjing maksudnya apa? Bikin tidak kusuk, harus paham di sini. Bedanya kalau sama anjing takut, kalau sama perempuan tergoda hatinya. Maka ini harus mengerti. Dan di saat itu ternyata Rasulullah lagi melakukan sholat. Ada perempuan yang melewati Rasulullah dan meletakkan di atas pundak Nabi Muhammad kotoran. Ternyata Rasulullah tidak memutus sholatnya. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak memutus sholatnya seseorang. Wallahu a'lam bisawab. Satu aja cukup insya Allah. Saat kita langsung minggu depan kita masuk bab mawaqitus sholat. Kita bu sholat tentang waktu-waktunya sholat. Ini saja insya Allah kita akan kepada fikih ya fikih sederhana fikih ringkas saja kita langsung saja kalau sudah orang ketemu calon kemarin ya khidbah sudah selesai mahram siapa orang yang tidak boleh dinikahi orang yang tidak boleh dinikahi namanya mahram ada mahram bin nasab ada mahram bin rodok ada mahram bin musaharati ada mahram karena anak keturunan atau nasab kemudian ada mahram karena susuan ada orang menjadi mahram mohon maaf mahram pakai fathah ra ya bukan kasroh ya ini jangan sampai salah bukan muhrim ya kalau muhrim orang yang naik haji mahram orang yang tidak boleh dinikahi dan tidak batal wudhu menurut madhab syafi'i adalah mahram pakai fathah ra kemarin sudah dibahas masalah mahram ini salah kaprah ya. jangan sampai ada ustadz kepleset lidahnya <laughs> Sebab kami dengar di mana ini, ah, masalah, ya, tidak terlalu penting. Cuman jangan salah, sebab nanti bab di sini sangat penting. Karena termasuk orang yang tidak boleh yang tidak boleh dinikahi adalah bukan mahrom dan tidak boleh menikah tidak muhrim. Loh, lihat kalau digabung nggak ketemu nanya, tidak lagi haji. Ini harus dibedakan kalau lagi muhrim haji juga nggak boleh nikah. Tidak boleh menikahkan juga orang lagi muhrim. Yang mahram juga tidak boleh nikah. Makanya ada perbedaan di sini. Maka jangan sampai dicampur adukkan muhrim dengan mahram sangat beda. Apalagi dalam bab nikah memang ada dua. Ini bakal disebut jejer nanti antara mahram dengan muhrim. Kalau tidak dibedakan ketuker loh kok tadi mah muhrim. Lah kok muhrim lagi pusing nanti. Jadi nanti akan disebutkan salah tahu. Syaratnya suami yang menikahi adalah bukan mahram dari seorang wanita tersebut. Yang kedua, lelaki yang menikah tadi bukan muhrim, bukan lagi haji, loh kan? Nanti kalau ditukar balik ini bermasalah. Cuman salah, sayangnya salah kaprah. Ini saja. Di dalam menikah itu ada rukun-rukunnya. Rukun itu kalau rumah itu ada tiang-tiangnya. Kalau tidak hancurlah. Artinya tidak dianggap sah sebuah pernikahan. Itu gampangannya. Di dalam pernikahan ya harus ada di dalam madhab kita Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu rukunnya nikah itu ada lima. Yang pertama adalah sirat serah terima akad ijab kabul tuh. Yang kedua harus ada istrinya biarpun tidak di tempat. Yang penting sudah lahir biarpun masih bayi. Zaujun ada suami biarpun tidak ada di tempat wawaliyun seorang wali dan ini harus hadir di tempat wasyahidani dan dua saksi ini harus ada di tempat jadi kecuali wali yang mewakilkan tapi tetap nanti adalah ada wali yang walinya pakai wakil taukil sihot adalah akad ucapan akad nikah itu. Maka ini harus ada kalau tidak tidak sah. Nggak ada dalam pernikahan itu kayak beul mu'atoh itu. Memang ada riwayat dari Imam Hadi ya, dari pengikut Imam Zaid bin Ali itu ada mengatakan kayak mu'atoh ini ya sudah pak anakmu tak bawa ya ya sudah boleh ini kan nggak benar nih itu ada riwayat saja tidak tidak benar pendapat semacam itu jadi nggak ada kalau jual beli bu tak ambil ya nah, bayar duit itu langsung sah itu kalau jual beli ah, namanya be'ul mu'atoh, nggak pakai transaksi, yang penting aku bayar, dia kasih, selesai, sah. Itu menurut madhab Imam Malik, kemudian di dalam madhab Imam Syafi'i tidak sah be'ul mu'atoh karena ada yang namanya sihot nanti. Sihot itu harus ada transaksi. Ada dimaafkan dalam jual beli yang kecil-kecil, jual beli kerupuk, jual beli langsung nggak pakai aku beli, aku serah apa, aku jual, aku beli. Namu atoh. Tapi dalam pernikahan tidak ada yang demikian itu dalam madhab manapun. Harus ada jelas akad nikah. Dan syaratnya akad nikah itu harus dengan lafad nikah. Atau zawat kalau dalam bahasa warat ya angkah tu. tu nggak boleh aku pertemukan engkau. Au misalnya dengan kalimat lain harus aku nikahkan kau dengan dia. Harus aku nikahkan dengan kalimat itu. Tidak boleh hanya sekedar Ya fulan, aku pertemukan engkau dengan dia. Nggak bisa. Jadi harus pakai kalimat nikah. Atau dengan terjemahannya yang tidak bisa ditakwil yang lain masanya kawin. Aku nikahkan lebih tepat karena itu isyarat ke dalam bahasa Arab yang kebetulan di masyarakat kita semuanya tahu bahasa nikah itu ya itu. Kalau yang namanya kah begitu. Tak? Tidak akan penafsiran yang lain. Jadi harus pakai kata aku nikahkan engkau dengan si fulan eh, dengan fulanah itu aku nikahkan engkau dengan fulanya ditentukan nanti. Jadi syaratnya harus jelas. Dan di dalam menerimanya pun harus nikah. Aku terima nikahnya. Ini yang kedua, syaratnya adalah menyer menerima pernikahannya harus jelas biarpun nanti ada riwayat-riwayat kalau ada seorang mengatakan aku nikahkan engkau dengan putriku begini lalu dia mengatakan aku terima ada yang mengatakan sah tapi kita ikut kebanyakan ulama yang muktamad di dalam madhab kita adalah tidak sah kecuali harus mengatakan aku terima nikahnya adapun masalah menyebut mahar itu lain tidak ada sangkut pautnya dengan sah dan tidak sahnya pernikahan seandainya ada orang menikahkan tidak pakai disebut mahar tetap sah pernikahannya ini mohon kepada para lebay yang menikahkan gara-gara ketinggalan maharnya saja derubah ruwet jadi orang ragu-ragu. Ya aku nikahkan kok lupa maharnya. Mahar tidak disebut kembali kepada mahar metil kayak bibitnya seperti gimana, kakaknya kayak apa. Jadi angkah aku nikahkan engkau dengan fulanah binti anakku. Lah kalau yang wakil nggak usah pakai menyebut aku wakil, nggak usah itu sebetulnya. Cuman untuk mengukuhkan. Misalnya ada seseorang mewakilkan kepada saya untuk menikahkan putrinya, lalu saya menikahkan, Hai hey Ahmad, aku nikahkan engkau dengan Aisyah binti Abdurrahman dengan mahar 200 ribu selesai saya tidak perlu mengatakan yang telah mewakilkan kepadaku segap urusan perwakilan tidak di sini tempatnya tadi sebelum nikah cuman kadang-kadang sebagian ustadz gara-gara mewakilinya tidak disebut suruh ngulang ini ustadz pusing bikin ragu orang nikah apalagi ada satu kepercayaan bahasanya kalau jawabnya ragu-ragu nanti nikahnya tidak bahagia oh enggak kalau ragu-ragu ini nikah pertama itu pasti itu <laughs> kok kobil tuh masih begini <laughs> jadi urusan ah, gemeteran itu malah itu malah grace itu <laughs> kalau terlalu lancar nih ya enggak sih latihan mau seminggu kok ada yang direkam kemana nak kobil itu nikah kobil jadi jadi jangan sampai kita bikin ragu orang yang menikah. Ini ada sebagian ustadz, ulang-ulang, tidak sah. Apanya tidak sah ustadz? Apanya tidak sah? Ini cukup aku nikahkan engkau dengan Fatimah binti Umar selesai. Dengan maharnya boleh disebut, tidak boleh juga. Cuman namanya mahar itu harus ada lebih baik langsung disebut di situ. Kalau tidak disebut nanti ke mahar mitil. Mahar mitil itu adalah harus dikasih mahar tapi disesuaikan kalau bibiknya kemarin maharnya mobil satu ya mobil satu nah, salahnya sendiri tidak mau nyebut nah, tapi kalau maharnya duit sepuluh ribu ya sepuluh ribu ingat perempuan yang paling berkah adalah yang gampangin urusan mahar sudahlah apa baiknya saja tapi suami yang baik adalah juga mengertilah jangan mentang-mentang boleh kerupuk satu bungkus kan gak enak ini ya ya. jadi itu harus jelas dengan lafat kobil tu nikahaha atau dalam bahasa Indonesia aku terima nikahnya kadang-kadang linafsi untuk diriku sendiri aslinya pernikahan itu kalau sudah dia sendiri jalani ya linafsi cuman gara-gara kepanjangan jadi keder gemeteran ya kadang-kadang tambahan dari para ustadz ini menjadikan bermasalah kalau orang masih orang awam pakai bahasa Arab yang pendek aja qabil tu nikahaha wa tazwijaha linafsi bimahri al-madhkuri halan or oh, dan boleh kepanjangan tapi ya baguslah kalau sempurna cuman intinya aku nikahkan engkau dengan Aisyah binti Umar misalnya mohon maaf yang namanya Aisyah kalau belum nikah cepat menikah kalau sudah menikah tambah bahagia misalnya jadi contoh ini aku nikahkan engkau dengan Aisyah binti Umar lalu dia langsung nerima aku terima nikahnya selesai ditambah dengan mahar dengan mewakili itu adalah kelengkapan saja karena barangkali orang tak orang pada bingung loh loh kok Buya nikahkan memangnya anaknya namanya Aisyah no? Nah, kan tapi sudah disebut Aisyah binti siapa kok pusing ya aku nikahkan engkau wahai Ahmad dengan Aisyah binti Umar dengan mahar 200 ribu dibayar kontan selesai kalau mau diperpendek aku nikahkan engkau dengan Aisyah binti Umar dengan bayar kontan boleh mahar itu masalah mahar itu adalah bukan yang menjadi tidak sahnya akad baik intinya aku nikahkan kok itu yang paling isi paling penting adapun tambahannya ini adalah anjuran saja jadi para lebay agar dipermudah jangan bikin orang ragu-ragu lah kalau nanti tiba-tiba nanti akan disebutkan antara akad ijab dengan kabul harus nyambung kecuali ada sebab batuk atau gemeteran itu nggak ganggu kalau diam kau bil ni ah, angkah tuka wazat tuka maksudnya bimahri almat bimahri khamsumia al rubiyah halan. Nah, ini yang memutus. Tapi kalau Oh enggak, enggak mutus Pak, jangan dipikir ragu. Ini bingung kok bil tuh <laughs> mau begitu, susah. Jadi kalau begitu jangan dikatakan karena apa? Yang di, menjadikan putus tidak bisa dilanjutkan itu kalau sang pertama biarpun sebentar niat erot eh, berpaling. No, tidak mau. Ya. Atau lama sekali. Tidak niat berpaling tapi lama. Ngapain, Pak? Aku pikir-pikir dulu. <laughs> Sudah mau nikah pikir-pikir nih. Tapi kalau hanya keterlambatannya karena yang hei para ustadz, jangan dibikin ragu sebab masyarakat kita itu suka suudon pada Allah. Oh, gara-gara nikahnya begitu nanti gak bahagia. Akad nikahnya terlambat gemeteran gak bahagia. Ini kan namanya suudon pada Allah. Nikahnya gemeteran paling bahagia itu nanti. Nah, ini kita harus dirubah keyakinan-keyakinan itu. Sudah begitu ustadznya begitu, sudah ada kepercayaan kalau nikahnya salah gemeteran apalagi sampai diulang, katanya nggak bahagia. Ini keyakinan yang salah itu. Sudah begitu ustadznya mempersulit, memperuit, memperuat. Gara-gara terlambat sedikit saja batal. Terlambat yang menjadikan tidak sah ijab kabul itu dua hal diam sebentar niatnya untuk berpaling nggak mau ngelanjutin biarpun sebentar yang kedua diam lama lama itu adalah sekiranya cukup dia untuk menjawab dengan sempurna kobil tu nikahaha wa tazwijaha jadi kalimat lama ini adalah batanya seperti apa ada yang menyamakan dalam sholat ada yang menyamakan umumnya akad seperti apa jadi majelis jadi kalau dia lama di dalam menantinya tidak langsung menjawab kalau kelamaan nganggur bukan ada darurat ya diem dok maka itu harus diulang lagi tapi kalau kasusnya karena ngos-ngosan takut memang ada orang subhanallah ustadz besar padahal nih haji pian nikahkan orang sudah ada seribu orang giliran dia nikah gemeteran <laughs> Allah jadi itu tolong dipermudah urusan begini ini nanti akan disebutkan sebetulnya penjelasan yang demikian boleh dengan bahasa Arab dan boleh dengan bahasa selain bahasa Arab bagi orang yang faham bahasa Arab sekalipun boleh dengan bahasa selain Arab bagi orang yang faham bahasa Arab sekalipun tapi tidak boleh dengan bahasa kinayah jelas ya tadi kalimatnya jelas yang pertama adalah yang menerima yang ijab itu adalah dengan kalimat yang jelas engkah tuka dalam madhab kita harus pakai sehot aku telah nikahkan engkau atau aku nikahkan kalau pakai aku akan nikahkan tidak Aku nikahkan engkau pasti. Kalau akan aku nikahkan sebagian lama mengatakan jangan pakai kata akan. Aku nikahkan engkau itu. Aku terima pernikahannya. Sebagian harus menambah telah aku terima karena bahasa Indonesia itu enggak ada fi'il madhi, fi'il ya. Berarti untuk mengukuhkan saja telah aku terima pernikahannya dengan mahar seratus ribu misalnya Kemudian nggak boleh pakai kinayah. Termasuk kinayah itu adalah pakai isyarat tadi. Aku kumpulkan kau dengan putriku. Aku pertemukan kau dengan putriku tidak sah. Harus jelas. Kinayah tidak masuk di dalam pernikahan. Tapi kalau perceraian, ya kinayah dengan niat. Kenapa? Sebab yang namanya pernikahan perlu yang namanya saksi. Lah kalau saksi didatangkan dua ya, Kemudian yang meng, yang menikah itu adalah pakai kinayah. Kinayah itu tidak terbaca secara dohir karena mungkin bisa ditakwili perceraian, mungkin ditakwili bukan perceraian, ah, mungkin ditakwili pernikahan, mungkin bisa ditakwili bukan pernikahan. Misalnya, aku kumpulkan kau dengan anakku. Nikah atau bukan nikah? Mungkin nikah, mungkin bukan. Kan masih mungkin semacam itu. Lah siapa yang tahu hatinya orang yang akad nikah? Tidak ada yang tahu yang ada di dalam hatinya akad nikah. Karena pernikahan itu perlu saksi, maka harus diungkapkan dengan kalimat soreh jelas. Tapi perceraian tidak perlu saksi, maka pakai kinayah pun sah tergantung ditanya hatinya orang yang ngomong. Sudah kau pulang saja ke rumah ibumu. Maksudmu apa, Pak? Ya, di sini bikin ruwet. Tidak cerai kan? Oh, enggak. <laughs> Bukan cerai. Cuman dua hari ini saya pusing dengan istri saya, makanya tak saya suruh pulang. Oh, berarti nggak cerai. Atau aku suruh pulanglah kau pulang ibumu saja tak kembalikan sana. Maksudnya apa? Cerai ya? Iya, jatuh. Jadi kalau kinayah itu kalimatnya tidak terang-terangan, itu perlu yang namanya niat. Boleh dicerai, tidak boleh di dalam pernikahan. Maka isyarat juga tidak boleh. Aku nikahkan kau dengan putriku Aisyah ini ini. Enggak sah kecuali isyaratnya orang yang bisu kalau bisu mah boleh, tapi isyaratnya isyarat yang difahami oleh semua orang. Isyaratnya harus difahami oleh semua orang. Semua orang biarpun tidak bisu, kalau begini artinya apa? Iya, sudah, harus ngerti. Jadi nggak boleh isyaratnya apa maksudnya? Harus isyarat yang disepakati orang yang cerdas dan tidak cerdas. Yang pinter dan tidak pinter, yang kenal dan tidak kenal. Makanya kalau nikahkan orang yang bisu itu harus dengan isyarat yang pasti ini gak tahu bahasa apa gini pokoknya harus nah maksudnya ambil gitu pokoknya pokoknya fahamlah semua orang tapi kalau pakai isyarat yang tidak diketahui oleh semua orang tidak jadi isyarat kemudian syaratnya yang ketiga antara ijab dan kobul itu harus nyambung tadi yang sudah dijelaskan antara yang ijab para wali yang mengekatkan dengan mempelai pria yang menerimanya harus sambung tidak boleh terpisah terpisah maksudnya nggak boleh tadi berhenti dengan dua model yang satu biarpun sebentar tapi niatnya berpaling itu adalah menjadikan putus tidak sah pernikahan atau lama biarpun masih sengaja diam lama itu adalah juga tidak sah tapi kalau ada darurat karena grogi dan sebagainya dia sudah bisa hmm, itu adalah tetap saja sah nyambung dan jangan dibikin orang ragu dalam urusan yang demikian ini karena kita hidup di masyarakat yang suka bikin ragu-ragu banyak suudon kepada banyak atau macam di masyarakat kita itu aneh-aneh ya ya harus dirubah perlahan khusnudon kepada Allah ini penting sehingga ada orang mengatakan oh nikahnya sampai dua kali nggak beres-beres nggak jadi-jadi wah bakal ruwet keluarganya lu kok bisa begitu nikah sekali salah dua kali salah tiga kali salah itu tidak menjadikan pernikahan itu adalah tidak bahagia yang menjadikan bahagia atau tidak dia itu bagaimana menjalaninya dekatnya kepada Allah seperti apa bukan karena akad nikah ini namanya tasyaum itu tidak boleh tasyaum itu suudon pada Allah gara-gara nikah dua kali ini kalau di Jawa Timur ada kayak begini kita pernah dengar oleh nikahi sampai diulang-ulangi biasanya gelut terus gak karu-karuan oh gitu ini adalah keyakinan yang salah tidak harus dirubah keyakinan itu ketahuilah kita harus selalu khusnul dan prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini masalah akad ini adalah satu hal yang harusnya kemudian setelah itu ada cukup insya Allah yang pertama akad ya nanti akan kita bahas suami dan istri. Syaratnya akad tadi yang pertama harus dengan kalimat yang jelas dari suami dan istri. Aduh dari suami dari wali dan suami harus dengan jelas. Dengan pertama dengan lafadz nikah. Nikah angkah tuka wazawajtuha wajzawajtuka atau aku nikahkan kau. Yang kedua adalah harus jelas tidak boleh pakai kata samaran atau sindiran atau kata yang mengandung makna lain seperti aku kumpulkan yang ketiga harus bersambung antara ijab dengan kabulnya itu ini saja insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang lalu sedikit sedikit ini adalah fikih nikah tolong disederhanakan tapi ingat Imam Syafi'i adalah yang paling ketat urusan nikah tapi bukan urusan ngurus ini nikah itu harus hati-hati dalam Imam Syafi'i karena ini ada sangkut pautnya dengan nasab dan satu kemuliaan kalau tidak takut terjerumus dalam zina, maka oleh Imam Syafi'i diperketat. Tapi perketatnya bukan perketat cara, tapi perketat ilmunya. Harus tahu, bukan caranya yang ketat, tapi ilmunya. Kalau tahu ilmunya mah gampang. Ini saja insya Allah kita akan lanjutkan membaca kitab Riyadhus Solihin. Kita pengen langsung habis baca tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Keterangan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar sudah berlalu. Cuma ini masih ada sisa-sisa hadis yang sangat panjang mungkin kita bisa baca saja langsung agak dipercepat pemberian makna dan artinya hadis yang berapa 196 ah yang ke-11 qala al-musannif rahimallahu taala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi dari amin al-anqal al-hadi ashar hadis yang ke-11 An Abi Sa'idin Al-Khudri diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyah semoga merelakan Allahu Allah anhu kepada Abi Sa'id. Semoga Allah rela ridho kepada Abi Sa'id. Ini doa ya. Kalau kata radhiyallahu anhu itu doa seperti rahimahullahu. Sehingga kalau kita menyebut ada orang meninggal lebih bagus kita mengatakan rahimahullahu atau Allah yarhamuh. Bukan dengan sehat jazm almarhum jadi kalau almarhum itu sudah memastikan itu kurang tepat. Jadi kalau fulan almarhum, almarhum, almarhumah, ini memang sering kita dengar. Akan tapi yang lebih bagus adalah dengan kalimat doa, bukan almarhum. Almarhum itu kok seolah-olah kalian kita ini tahu kalau dia bakal dirahmati oleh Allah. Maka alangkah baiknya jangan menggunakan kalimat almarhum, biarpun tidak ada masalah, karena mungkin maknanya adalah karena bahasa Arab bisa ditakwili kemana-mana. Tapi tetap lebih baik dengan kalimat doa. Allah yarhamu atau rahimahullah. Misalnya buat orang meninggal dunia. Si fulan rahimahullah. Allah yarhamu, Allah yarhamuhu. Allah yarhamuh. Atau rahimahullah. Atau kalau ulama para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bukan al-mardi anhu, tidak pernah ada riwayat al-mardi anhu. Mestinya kalau ada almarhum al-mardi anhu. Jadi inilah ada sebagian ulama ahli akidah yang mencoba mencermati kalimat almarhum ini cocok atau tidak cocok. Jadi kurang tepat. Jangan pakai al almarhum. Rahimahullahu. Rahimahullahu atau Allah yarhamhu atau Allah yarhamha. Baik kalau susah ya nggak apa-apa lah pakai almarhum tapi maksudnya bukan memastikan tapi dalam bahasa doa kan bisa sebab dalam bahasa Arab itu ada khobar itu maknanya insya wal mutallaqatu yatarabbasnya almarhum almarhum itu adalah bisa saja kita maknai ke situ tapi alangkah baiknya seperti itu jangan pakai kalimat almarhum lebih baik kalimat rahimahullahu atau Allah yarhamhu dan ini yang sudah sering kita dengar dari kalimat-kalimat para ulama-ulama terdahulu termasuk radhiyallahu anhu bukan al-mardi anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau bersabda, "Afdhalul jihadi Sebaik-baik jihad adalah oh ada jihad tuh tingkatannya macam-macam. Disebutkan oleh Rasulullah paling bagusnya jihad adalah kalimat adlin. Menegakkan kalimat keadilan, mengangkat kalimat adilan inda sultanin jair kepada pemimpin yang tidak benar. Jair jahat. Jair fasik, jair tidak benar, jair zalim. Rawahu Abu Daud hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa qala dan beliau katakan hadis ini adalah hadithun hasanun hadis hasan. Martabat yang kedua setelah hadis sahih. Martabat yang ketiga setelah mutawatir sahih tapi tidak mutawatir kemudian hasan. Jadi sebaik-baik jihad ini sudah dirinci oleh Imam An-Nawawi mulai dari dakwah secara umum dari kerabat dekat ini sampai meningkat nu yang terakhir paling berat tuh pemimpin memberikan nasihat kepada pemimpin jadi tugasnya ulama kalau pengen selamat kalau ketemu pemimpin itu adalah menasehati bukan minta duitnya makanya Imam Muzali sangat marah sekali kalau ada orang ke tempatnya hakim, pemerintah atau sultan itu minta duit biarpun untuk untuk membuka membuka zawiyah atau rubat Dulu ada zawiyah itu pojok-pojok masjidnya itu dibangun. Itu malah tidak pernah boleh bersentuhan dengan urusan-urusan duitnya sultan. Sehingga mereka makan di tempatnya sultan pun para ulama itu adalah pada malas. Sehingga mereka lebih senang kalau dia harus mengambil bakal. Bakal itu adalah rebutan yang tumbuh di atas air, dedaunan, sayur-sayur di atas air itu daripada harus makan di tempatnya sultan. Ini sultan zaman dulu, raja zaman dulu, khalifah-khalifah misalnya apa setelah Khulafaur Rasyidin, setelah Imam uh, Umar bin Abdul Aziz, itu adalah masa khalifah masa kepemimpinan zaman dulu. Lah kalau zaman sekarang kira-kira mana ya? Lebih bagus atau lebih jelek kira-kira? Eh, ini pertanyaan ini. Nah, jangan dijawab, tidak boleh dijawab. Nah ini. Biarpun itu untuk bangun yang namanya zawiyah apa tempat untuk pendidikan itu Imam Ghazali sama tidak ini ilmu itu untuk meletakkan nur jangan digelapkan dengan harta yang tidak jelas Allahu Akbar mana bagian kita kita seling dibuai oleh ya siapa lagi yang mengambil kalau bukan kita nanti akan digunakan untuk pembangunan pendidikan agama lain atau akidah lain bisikan Terus bagaimana lagi nanti? Sayang dong daripada dihambur-hamburkan. Ini godaan setan. Dan harus dipertimbangkan memang godaan setan luar biasa dahsyat. Nah ini ternyata datangnya ulama kepada Umar pemimpin itu harus punya makna ini. Membawa mereka kepada kebenaran. Ini adalah berat sekali yang demikian ini. Sehingga ada sampai ada di sebuah tempat ini sudah sampelnya modelnya kiai itu kalau sudah bawa santrinya santrinya bawa map itu proposal itu sudah paham bahkan kalau sudah pejabatnya itu nggak senang tidak diketemui sudah kasih duit aja berapa nanti pulang dia innalillah ya, ketemu ulama itu bukan yang dirindukan oleh pejabat karena dimintain duit tapi lumayan kalau pejabat ketemu ulama takut sama dimintai duitnya yang paling jelek lagi pejabat ketemu ulama takut dinasehati Tapi alhamdulillah mereka tuh bersyukur. Kok aman-aman selama ini saya jarang dinasehati. Paling yang datang minta duit. Nah ini yang salah siapa? Siapa yang menasehati ulama? Siapa Om Umar? Siapa? Kalau bukan para ulama-ulama mereka. Maka ini yang harus dibangun. Bagaimana ulama itu di depan mereka juga harus ada wibawanya dong. Sampai ada yang masuk udah kirim mobil diem tuh. Ada sampai seorang alim di Indonesia ini dikirim mobil, mobilnya hanya ditutup begitu saja kuncinya ditaruh di dalamnya akhirnya pejabat yang ngasih kok tidak dipakai <laughs> saya belum butuh kepada mobil itu dan mungkin sampai mati saya tidak butuh pusing tuh Allah ada orang-orang kayak begitu sehingga Imam Bozali mengatakan jika engkau melihat guru atau seorang alim keluar masuk babi sultan ke pintunya sultan jangan belajar lagi kepadanya dulu dulu terus belajar kepada siapa saya Imam Bozali? Imam Ghazali coba hadir zaman sekarang kita tanya <laughs> ya, Imam kalau kita nggak boleh belajar kepada ulama yang keluar masuk pintunya pejabat lalu belajar dengan siapa tentu ada pasti ada Allah akan memilih hamba hambanya semacam ini lihat ini karena paling berat makanya jihad paling berat itu kita datang ke sana bukan minta duit kalau perlu saya tidak perlu duitmu pak tapi saya perlu bahasanya engkau ikut terjun di dalam dunia dakwah, membang, berjuang di jalan Allah. Kesempatanmu lima tahun. Itu pun kalau kamu hidup. Kalau kamu mati di pertengahan, apa kata? Saya doakan kalau memang kamu baik panjang umur, kalau tidak baik cepat mati. Itu. Ah, kan tidak gitu juga ya. Saya pengennya kamu panjang umur, baik-baik, wahai para jebat. Nah. Kalau ada yang dengar, amin. Kalau tidak amin, nah ini bahaya ini. Jangan dolim, jangan melakukan kejahatan, jangan melakukan ini. Jadi kepada sultan yang jair ini paling besarnya pahala. Mengalahkan yang lainnya daripada terjun di medan laga. Perang di medan laga masih kalah. Datang ke tempatnya sultan, ke tempatnya pemimpin untuk merubah sebuah kejahatan. Baik secara langsung atau tidak langsung. Tapi ini semua tentunya ada aturan mainnya dan ketahuilah ini perlu ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya kurang lebih bahwasanya Atani Asyar hadis yang kedua belas adalah An Abi Abdullah Tariq bin Syihab Al-Bujali diriwayatkan dari Abi Abdullah Tariq bin Syihab Al-Ahmasi radhiyallahu anhu semoga Allah ridha kepada beliau. Anna rajulan seorang laki-laki Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Waqad wada'a rijlahu fil gharzi dan telah meletakkan kakinya di kendaraan yang ada apa kendaraan tempat duduk yang di atas onta kemudian perangkatnya itu namanya uh, sekeduk ya kalau bahasa itu semuanya perangkap yang digunakan itu kalau onta. Kalau kuda ini adalah yang digunakan. Pokoknya mulai dari perangkat yang didudukin sampai yang diinjak. Dia sudah menampakkan di situ. Ada yang mengatakan dia sudah siap untuk berperang di medan laga. Ada yang mengatakan dia ingin berdagang karena dikatakan mencari nafkah itu juga di jalan Allah. Lalu bertanya, ayul jihadi abdul Jihad apa? Yang paling bagus. Wa wabu arijlahu dan dia telah meletakkan kakinya fil gharzi kepada tempat duduk yang ada di atas kendaraan. Lalu bertanya ayul jihadi afdalu ya Rasulullah. Saya mau tanya ini ayul jihadi jihad apa al afdalu yang paling utama? Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab kalimatu haqqin kalimat kebenaran inda sultanin jair di hadapan pemimpin yang jahat Rawahu Nasa'i diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bi isnadin sahihin dengan isnad yang sahih. Al-gharzu makna gharz adalah bi bi'ainin mu'jamatin dengan ain yang bertitik. Sebab bahasa Arab dulu tuh nggak ada antara kha kha jim ada beda. Ya begini semuanya. Yang menjadikan mereka bisa membaca adalah perasaannya. Sehingga setelah itu ada Abdul Aswad Ad-Du'ali dan setelahnya sampai memberikan harokat, memberikan titik, kemudian ada masalah nahwu sorob itu adalah setelah zamannya masa Imam Ali radhiyallahu anhu. Jadi jim itu enggak ada ini. In al bain ainin mu'jamatin dengan ain yang bertitik. Kalau in ada titiknya namanya apa? Ghin ya, al-ghars maftuhah. Dan dalam keadaan di fathah al ghars Thumara'in Kemudian ada ra'nya. Sakinatin yang bersukun. Thumma Kemudian za. Al-gharzi. Wawa rikabu kauril jamari. Rikab tempat duduk. Ya. Yang berada di tempat yang diletakkan di atas onta. Paham ya? Tempat duduk. Rikab itu adalah tempat duduk yang di atas onta. Yang digunakan untuk bepergian dan sebagainya. Idza kana min jildin aw khashabin jika memang itu terbuat dari kulit jildin aw khasabin atau kayu. Wikil wakila dan ada yang mengatakan al-gharzi itu adalah layak tasu tidak harus bijildin dengan kulit aw khasabin ataupun kayu bisa saja dengan yang lainnya. Ini juga tidak beda dengan sebelumnya bagaimana kita menegakkan kalimat kebenaran kepada imam ya. Um, menyeru kebenaran kepada imam dini adalah sesuatu yang sangat mulia yang luar biasa dan itu adalah sebaik-baik jihad dan imam ini adalah sultan ini bermacam-macam tingkatannya mulai dari tingkat nasional boleh sampai tingkat kabupaten tentu ada di situ ada sultan sultannya kecil ya jadi penguasa maknanya jadi bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran kepada mereka kemudian ada cara menyampaikan kebenaran tetap kembali kepada yang pernah disebutkan pada awal-awal majelis tentang amar ma'ruf nahi mungkar dahulukan hikmah membuat satu pendekatan yang baik jadi mendekat itu boleh tapi ingat pendekatannya karena pengen dakwah pengen menyampaikan kebenaran pokoknya jangan mendekat kepada pejabat hanya karena minta pondoknya dibangun itu saja jangan mendekat ke pejabat hanya karena pengen minta sumbangan masjid itu bakal dimarahi oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, termasuk Imam Nawawi. Jadi kalau kita dekat dengan mereka dengan berbagai macam cara, itu tentu punya tujuan. Saya ingin merubahnya. Saya ingin membawanya kepada kemuliaan. Kalau ternyata strategi ini belum masak, belum matang, jangan dekat-dekat. Sebab kalau kita dekat-dekat punya belum punya misi dan belum punya tujuan kemakan kita. Dan tidak ada perlunya dan memang harus semacam itu. Sehingga kita ini datang perginya pejabat itu sama. Sehingga kalau ada acara bersama insya Allah tanggal 20 tanggal 5 Rabiul Awal nanti di sini ada pengajian. Ini yang diundang adalah orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, tidak pejabat, tidak kiai. Pokoknya yang mau datang datang yang merasa umat Nabi Muhammad ya gitu. <laughs> Jadi nggak ada undangan khusus nanti nggak ada sudah. Semuanya khusus ini diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <laughs> Jadi kalau nanti bisa dilihat yang datang yaitu insya Allah pejabat yang merasa umatnya Nabi Muhammad. Kalau tidak mungkin menghadiri acara yang sama di tempat lain. Lah kalau cuma nongkrong di kantor ada tempat-tempat mulia, para ulama mengadakan acara-acara kok nggak mau datang, ini kayaknya nggak senang jadi umat Nabi Muhammad. Ini adalah keluhan para masyayikh. Kemarin termasuk salah satu sesepuh Cirebon juga bercerita, sayang ya di acara-acara besar nih para pejabatnya kok pada nggak datang. Cuman kita mau berbisik barangkali tahajudan di siang hari itu Pak Kiai. Mungkin tahajudnya siang hari ya. Jadi nggak sempat hadir ya. Kita doakan semoga Allah memberikan bimbingan kepada semuanya. Itu adalah doanya Imam Hasan Basri Kalau seandainya aku mempunyai doa yang sangat dikabul oleh Allah Yang saya pertama kali yang saya doakan adalah pejabat Presiden bener, Gubernur bener, Bupati bener, Camat bener, Lurah bener, Ketua RT RW e benar Para suami genah Nah ini aman itu insya Allah ini yang insya Allah yang bakal menjadikan makmur indah ya kita pengen makmur dalam suasana merdeka merdeka makmur ya selama ini kemakmuran hati kita sudah sangat berkurang karena banyak kemerdekaan justru menjadikan kita tercacah hawa nafsu, oleh hawa nafsu kalau dahulu orang mungkin kurang makan kurang sarana pendidikan tapi hatinya tentrem nggak banyak kepinginan yang macam-macam sekarang ini Masya Allah Kelihatannya kita merdeka, kita bisa ngapain saja. Ternyata hati kita terjajah oleh hawa nafsu. Sumpok terus. Tidak punya ini sumpek. Tidak punya motor sumpek. Nenek kita nggak punya motor, nggak sumpek. Tetangganya bangun rumah sumpok, sumpok. Jadi kita merdeka, tidak makmur di dalam kemerdekaan ini. Merdeka tapi tidak makmur. Kita pengennya di samping makmur kita juga merdeka merdeka hati itu yang sesungguhnya yang harus ada sama kalau orang hatinya tidak merdeka itu nggak enak ini berkenaan dengan masalah ini Rasulullah juga menyebutkan kalau hatinya tidak merdeka itu hatinya terikat jadi budaknya manusia sehingga orang kalau hatinya sudah jadi budaknya manusia bukan jadi budaknya Allah tuh sumpah duduk sama pejabat pusing rendah duduk sama orang kaya <laughs> sakit ah. Tapi kalau hati yang merdeka hanya menjadi hamba Allah dengan siapa saja duduk itu nyaman. Dan tidak akan membeda-bedakan siapa yang datang dan siapa yang pergi. Itu lihat merdeka seperti Rib'i, kisahnya salah satu sahabat Nabi, orangnya pakai tongkat baku cembang-camping, disuruh datang ke kaisaran. Orang masih kafir. Tiba-tiba datang dengan percaya diri, cedak, cedak, cedak pakai tongkat. Semua orang pada bingung, siapa kau? Aku utusan-utusannya Rasulullah. Bukan utusannya Rasulullah, utusan-utusannya Rasulullah. Model bajunya tidak harus menyesuaikan, tidak harus datang dengan mercy, enggak. Dia datang dengan apa kadarnya. Tidak harus datang dengan mobil mewah, tidak datang dengan ala kadarnya masuk ke tempatnya sang raja tersebut, kaisar tersebut. Kaisarnya bingung, ini orang modelnya compang-camping. Siapa engkau dan apa tujuanmu? Aku adalah utusannya, utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kau kesini? Aku di sini untuk membebaskan manusia dari diperbudak manusia untuk menjadi budaknya Allah. Itu gemeteran mendengar omongan begitu sang raja. Ini utusan-utusannya saja pedenya kayak begini. Gimana yang mutus dan yang mutus lagi? Lihat. Ini utusannya biarpun baju pas-pasan tapi percaya diri nih. Jangan, Assalamualaikum. Ah, santri gombal ini ya. Santri ya, begitu. Ah, Rasyad tegas siapa lagi apa itu jadi direndahkan hei santri itu udah pentung lari itu ini rib eh, lihat dia punya wibawa kemudian pesannya yang kedua dia sadar untuk membebaskan manusia dari diperbudak manusia untuk menjadi budaknya Allah pukulan bagi dia ya ada wibawa bukan sumbangan Pak Halal sumbangan fulus nih Beres. Ya, itu adalah tugasnya. Jadi orang Islam itu harus ya'lu wa la yu'la alaihi. Tidak boleh tunduk kepada orang kafir, tidak boleh tunduk kepada kefasikan, tidak boleh tunduk kepada apa budak apa budaknya dunia, orang kaya yang hanya cinta kepada dunia. Enggak boleh tawadhu. Haram hukumnya. Dhahaba anhu thuluthadinihi, 2/3 agamanya hilang. Nah, ini adalah Termasuk guru kami lah Habib bin Muhammad Abdullah bin Muhammad Bahrun pernah suatu ketika dalam sebuah perbincangan Tiba-tiba ada satu donatur besar. Ini kami mendengar cerita dari sahabat kami. Kami tidak hadir karena kami di sini. Ada donatur besar. Ini kalau datang ke Yaman pakai pesawat sendiri. Tiba-tiba suatu ketika ada yang ngomong dengan penuh berbunga-bunga, senang itu. Oh, alhamdulillah. Dia bergabung dengan kita berarti nanti universitas bakal makmur. Oh, disambut dengan marah. Keluar masuknya si dia tidak akan merubah ini. Jangan sampai besarnya universitas karena kita gantungkan dengan manusia. Ngerti atau tidak? Makanya orang yang pernah menyumbang di sini kita doakan para santri harus mendoakan setiap malam. Setiap saat doakan orang yang membantu berjuang dengan pikirannya, berjuang dengan hartanya, berjuang. Ini kita doakan terus. Tapi keluar masuknya tidak akan merubah. Mau pergi-pergi, mau datang-datang, kita mengajak kepada kebaikan. Tidak ada, oh kalau dia pergi nanti siapa yang bantu? Selama ini siapa yang bantu? Allah melalui dia, melalui ini. Makanya kita, tugas kita itu adalah bagaimana orang yang sudah berbuat baik, terus didoakan terus agar jangan sampai terlepas. Maka jangan sampai kita tuh mikir perginya, wah sana ada ustadz rebutan orang kaya ini. Orang kaya saya direbut sama <laughs> ustadz itu. Jadi orang kayanya direbut bukan hartanya saja nih. Tidak, bahkan kita punya prinsip dengan teman-teman bahasanya. Kita akan membuat satu tim, tim pengembang pondok. Tapi tugasnya bukan ngedekan al mungkin ada pondok di sana yang perlu dibantu tim gerak. Ayo pikir di sana. Loh, gitu loh. Ya ada, harus pikir tidak hanya al-bahjah, al Memang apa al-bahjah? al bajah setetes di atas di, atas, di atas kecil al bajah Islam gede nih. Ada pesantren sana, pesantren sini. Jadi bukan yang dipikir adalah al-bahjah harus gede. Bukan. Yuk kita menggerakkan orang agar maju. Semuanya itu bagaimana? Ini yang harus kita hadirkan di dalam hati kita, membawa umat kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus al-bahjah al-bahjah al-bahjah. Oh, bisa saja kata Imam Ghazali maghrur. Jadi kalau bukan al-bahjah tidak. Al-bahjahnya hilang masuk neraka, begitu. Semoga al-bahjah abadi dunia akhirat. Ini saja insya Allah. Baik, ini semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam kebaikan. Kita langsung saja kepada tanya jawab kesempatan bagi para hadirin hadirat untuk memberikan masukan barangkali ada hal-hal yang lebih penting untuk disampaikan kami tidak sempat untuk menyampaikannya atau ada pertanyaan dipersilahkan wallahu a'lam bisawab baik para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masuki bagian tanya jawab dan kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya dan untuk memudahkan bagian tanya jawab ini kami persilakan dua penanya dari jamaah bapak-bapak dan dua penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan dan dimohon menyebutkan identitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Buya Yahya yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama saya akan menanyakan eh, tentang akad nikah dalam ijab kabul yang dilakukan oleh orang awam yang tidak mengerti bahasa Arab tapi dipaksa dengan bahasa Arab sementara dia sendiri tidak mengerti arti dan maknanya bahasa tersebut karena bagaimana pernikahannya yang kedua kami minta permintaan dari kami untuk doa akhir setiap pengajian di, dikhususkan untuk para pejabat-pejabat kita minta didoakan karena eh, setiap kali doa doanya bagus tapi belum ada doa untuk pejabat-pejabat kita Harian cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yahya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Uh, ada kejadian begini Bu ya. Ada seorang ustadz itu ketika di masa lajangnya kemudian menikah ini ketika menikah itu belum mencapai enam bulan itu sudah melahir melahirkan istrinya akhirnya masyarakat e, berpendapat bahwa terjadi demikian kemudian ada seorang yang berusaha karena dia itu seorang ustadz dia berusaha menetralisir dalam arti karena dia memaksakan diri untuk tetap naik ke mimbar sehingga yang terjadi itu adalah kekeruhan di masyarakat ketika dia naik mimbar orang pada berbicara nah ini sikap seperti itu harusnya bagaimana sikapannya demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, Yang kami hormati Bapak eh, Buya, uh, mohon maaf saya belum <laughs> jelas dan tahu. Uh, yang akan saya sampaikan adalah uh, tadi mengenai kotoran hewan yang uh, disahkan, tetapi bagaimana dengan halnya dengan darahnya yang suka dibuat parus yang dijual di pasar. Terima kasih hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Buya Yahya, yang dimuliakan oleh Allah. Saya akan bertanya masalah haji. Yang namanya haji pada umumnya oleh masyarakat dianggapnya harus bersabar. Sampai sejauh mana kesabaran haji-haji itu kalau seandainya kita mempunyai e, masalah yang menyentuh hati kita. Kalau saya dijawab pandangan masyarakat itu haji-haji katanya kok nggak sabar. Kalau tidak, sentuhan hati saya itu selalu ingat. Saya minta jawaban dari Bapak Buya Yahya harus bagaimana harus menyingkapinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Buya Yahya untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim sudah disepakati oleh para ulama bagi orang ajam yang tidak bahasa bisa bahasa Arab sah menjalankan akad nikah dengan bahasa Arab tapi dengan sehot yang benar di dalam bahasa Arab sebab orang ajam tersebut biarpun tidak orang ajam itu orang selain Arab kayak kita orang ajam tersebut yang tidak paham bahasa Arab dia tahu maksud daripada sehat yang diucapkannya secara umum tapi kalau dibalik ini banyak ulama mengatakan tidak sah bisa bahasa Arab pakai bahasa Inggrisnya maksudnya orang yang ngerti bahasa Arab lah ini baru diperselisihkan tapi kalau dibalik yang nggak bisa bahasa Arab kemudian memaksa dia dengan sehot bahasa Arab itu adalah sah dan disepakati ini. Tapi kalau dibalik orang Arab pakai bahasa Indonesia, <laughs> ini adalah yang nggak benar ya. Jadi kalau kita berbah orang nggak bisa bahasa Arab tapi cuman menghafal kobil tunikahaha, maksudnya apa pak? Pasti dia ngerti maksudnya aku nerima pernikahannya sudah sah itu. Jadi begitu, jangan dibalik. Ini sudah dijelas oleh para ulama yang demikian. Tapi kalau dibalik bermasalah. Orang Arab pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jepang atau pakai bahasa Sunda. Gara-gara istrinya orang Sunda. Enggak. Jadi bahasa Arab juga bahasa Arab. Baik. Ini. Kemudian baik ada pun doa untuk hakim ya memang sesaat didoakan sesaat kita lupa karena banyak permasalahan biasanya yang kita hadirkan yang terlihat dahulu yang tidak terlihat itu karena hati kita yang kurang pandai melihat. Berarti memang begitu. Kalau kita memohon subhanallah memang harus lengkap semuanya kalau dihadirkan. Insyaallah nanti kita doakan para hukam dan memang sering ya biasanya di dalam solat dalam ini harus kita baca Fatihah kepada pemimpin kita. Kemudian adalah seorang ustadz menikah dengan seorang perempuan belum sampai enam bulan kok sudah melahirkan itu sang istri. Sekarang permasalahannya ini kita juga tidak boleh mengatakan dia pasti zina. Sebab bisa saja bayi lahir sebelum enam bulan. Kan ada prematur, hanya prematur kan tidak mungkin di, bawah enam bulan. Kan mungkin sekali. Yang jelas kita menuduh orang lain berzina tidak diperkenankan. Kemudian solusinya bagaimana? Sementara umat tidak mengerti hal yang demikian. Tahunya kalau lahir sebelum 6 bulan, maka dia adalah wah ini mesti dari yang lainnya. Atau mohon maaf, mungkin mungkinlah telah zina terlebih dahulu. Lah ini adalah dosa gede kalau kita nuduh orang lain berzina apalagi ustadz. Kita pun tidak boleh serta-merta mengatakan kita tidak boleh serta-merta mengatakan wah ustaz yang enggak benar berarti hamil dulu tuh baru nikah tuh enggak <laughs> boleh jadi imam enggak boleh jadi khatib kan begitu kalau mang ustad mohon maaf namanya ustad kan juga manusia tapi ya janganlah itu biasanya kalau ada ustad mesum ustaz cabul ini adalah sebabnya melanggar Rasulullah dari awal-awal sudah dilarang jangan berduaan biarpun untuk ngajar Al-Quran sama santrinya deket-deket Nah, ngajinya santrinya paling cantik suruh ngaji paling belakang, ngajarnya paling lama-lama dan difase-fasein. Kalau terlambat nanti biar saya anterin neraka tuh. Paling bagus, paling disapa baik. Ah. Awas mukotimah berduaan, suruh micip di kamarnya, macam-macam. Ini adalah karena mengentengkan yang ini masuk kepada pembahasan zina nanti tuh. Makanya haram, jangan ngentengin. Malaikat apa, apa setan tuh dahsyat godanya. Dilarang berduaan lelaki dan perempuan yang bukan mahram dan bukan suami istri biarpun untuk ngajar Al-Qur'an. Ngajar Al-Qur'an apalagi ngomong ngalung itu apalagi nerangkan fikih. Fikihnya fikih head hancur tuh orang. Ada begitu fase-fase Mohon maaf ada syahwat, ada ini, ada ada ada senang itu. Dan menikmati seorang perempuan kalau yang cerita laki-laki tentang hal-hal begitu juga menikmati itu. Iblis itu yang ngomong nanti yang ketiga. Sehingga terjerumuslah yang demikian. Cuman karena manusia. Bisa saja seorang ustadz khusuk-khusuk lalu kepleset. Kalau memang kepleset, harus punya ilmu dong solusinya seperti apa. Na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan dari zina. Amin. Harus cara menikahnya seperti apa. Bisa dikemas karena dia tidak bisa mengemas, makanya dia dihinakan oleh Allah. Misalnya, ada seorang. Tapi Mengemasnya bagaimana? Namanya terjerumus. Ya saya terpleset, tidak tahu saya apa, atau saya diminumi apa, saya nggak sadar misalnya. Sehingga Ustadz itu harus melakukan dengan seorang perempuan. Lalu hamil, nggak sempat menikah kecuali setelah. Nah ini harus dikemas dengan cara yang bagus. Lapor kepada Ustadz yang mengerti gimana caranya. Mungkin dia ada yang mengatakan aku sudah nikah di mana beberapa bulan yang lalu atau apa atau bagaimana. Ini harus kemudian urusan nasab anaknya harus perhatikan kalau lahir sebelum enam bulan kan tidak mansub kepadanya. Apalagi ada dari indikasi atau ada ap apalagi dengan yakin istrinya pernah mengaku bahwa menikah dengan orang lain misalnya. Ini harus dibahas secara detail. Air mani siapa itu? Kalau air maninya laki-laki tersebut ini ada pembahasan. Kalau air mani dari orang lain wajib dia itu menolak namanya bablian bahasanya itu bukan dari anak saya sumpah demi Allah yang ada di perut istriku ini bukan dariku yang di perut istriku bukan dariku empat lima kali sumpah yang kelima adalah li'an dan setelah itu terpisahkan kalau dia punya ilmu Nah, ini harus dibereskan di masyarakat. Kalau tidak, naudzubillah, jadi suri dan jelek tuh. Ustaznya saya begitu. Nah, di saat permasalahan belum beres, barangkali dia harus mengemas. Bukan memaksa jadi khotib, malah jadi perbincangan nanti. Mungkin dengan bahasa lain atau hijrah. Meninggalkan tempat tersebut untuk membenahi diri sehingga orang tidak membincangkan lagi di situ. Hijrah demi kemuliaan sang istri, kemuliaan sang anak, kemuliaan sang keluarga dan menjaga umat. Kalau sudah yang khotib, itu ya yang Oh, satu khotbah, khotbah semuanya senggol-senggol. Itu dia yang ini loh. Nih. Eh, masya Allah. Naudzubillah. Jadi harus ada upaya-upaya untuk itu. Kalau memang ada yang terjadi harus kasih solusi yang lebih bagus. Jangan sampai menjadi suri tala dan yang jelek, oh ustaznya saja begitu, apalagi saya muridnya, biarin deh. kenapa? Kalau sudah namanya urusan zina, itu sudah menjadi umum di masyarakat, itu luar biasa hinanya masyarakat. Sehingga orang mudah melakukan zina. kenapa? Sudah ada temannya. Ada temannya, ada temannya, sehingga masyarakat jadi berzina, yang dijadikan, yang disebut Rasulullah ini akan datang musibah. Biarpun ada orang ahli sujud di tempatnya, seperti hadis yang dibaca pada pertemuan yang lalu. Ini ya. Jadi solusinya harus pasti kita harus bicara yang baik dengan orang tersebut. Kalau memang benar-benar saya tidak melakukan, saya tidak zina sebelumnya, saya menikah semacam ini dan istrinya juga ngomong saya tidak melakukannya, selesai. Tapi kalau enam bulan keluar, kuasa Allah. Sebab orang juga tidak boleh mengatakan saya berzina, musibah. Mungkin kenapa enam bulan mungkin melahirkan atau hitungannya yang salah. Wallah alam. Jadi seperti itu harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita itu menuduh dia berzina haram. Sisi lain jangan sampai umat itu rusak gara-gara dugaan masyarakat bahasanya dia melakukan zina terlebih dahulu. Dikemas kawin siri pada pertemuan yang lalu kan bisa diatur semacam itu. Hanya akadnya sekarang mungkin dan kadang umat tuh nggak ngerti. Dia sudah akad nikah di rumah mertuanya sehingga gandeng-gandeng. Makanya termasuk fitnah. Kalau ada ustadz akad nikahnya siri ini Orang kan menemukan dia nggak tahu. tiba oh, tiba-tiba ustadz nih. Harus ada saksi biarpun tidak harus semuanya tahu. Ada saksi dari kampungnya, saksi dari tempatnya supaya tidak terjadi fitnah yang demikian itu. Baik. Kemudian masalah darahnya binatang. Ibu, masalah isinya perutnya binatang tadi menurut madhab kita itu najis. Menurut madhabnya Imam Malik, binatang yang halal dimakan itu kotorannya tidak najis. Tapi biarpun tidak najis tetap tidak boleh dijadikan pepes. Pertanyaannya Bu tadi kan darah yang dimakan ya. Jangan-jangan nanti setelah mengatakan, "Oh, kalau kotoran binatang tadi menurut madhab malik itu nggak najis kalau darah kan najis mutlak darah itu najis menurut darah binatang itu najis menurut ulama semuanya karena najis maka tidak boleh dimakan akhirnya ada yang faham ya tadi kotoran binatang menurut madhab malik nggak najis boleh dong besok dicampur kelapa jadi pepes takutnya fahamnya ke situ jadi darah itu najis mutlak dan haram dimakan. Kalau kotoran binatang memang menurut madhab Malik tidak najis tapi juga tidak boleh dimakan. Ya, enak nasi jamblang. Jadi itu ya, jadi darah itu mutlak najis marus atau bahasa Jawa Timur dideh, maka hukumnya adalah haram. Haram-haram dan najis. Jadi wajannya semuanya najis, minyaknya najis, semuanya najis, najis, najis, ya. Yeah itu adalah darahnya binatang. Berbeda dengan darahnya manusia, jumhur ulama mengatakan itu najis. Jumhur ulama najis. Bahkan dikatakan ijma' cuman ada keluar dari riwayat Imam Ahmad bin Hambal darahnya manusia tidak najis ini tapi menurut jumhur ulama darahnya manusia najis tapi kalau darahnya binatang najis semuanya tidak boleh dimakan Baik, setelah itu. Ada orang melakukan haji lalu harus sabar. Kalau urusan sabar Bu Haji, tidak harus Bu Haji. Yang tidak haji harus sabar. Apalagi Bu Haji. Begitu. Jadi kalau urusan sabar semuanya harus punya kesabaran. Jangan sampai Bu Haji kok tidak sabar. Yang nggak haji pun harus sabar. Dan batasnya sabar itu di mana? Ya sebatas Allah tidak akan membebankan kepada manusia di atas kemampuannya. Jadi orang itu bakal nggak ada batasnya sabar itu. Kuat terus. Cuman ada orang baru dikit saja tersinggung. Dia, anu, saya sudah sabar, tapi nah ini di saat tapi itu sudah nggak sabar sebetulnya. Uh, saya sudah sabar, tapi terus-terus begini jadi uh, itu sudah tidak sabar waktu ngomong itu. Jadi sabar itu adalah bagaimana jika ada orang dolim kepada kita, tetap kita doakan dengan yang baik. Cuman permasalahannya ada ketidaksabaran itu ada sangkut pautnya dengan dendam di dalam hati kita. Ada orang bu, saking cintanya sama suami, duitnya diambil, dipukulin, bisa sabar. Masa sama saudaranya hanya dicemburutin saja musuhan satu tahun tuh? Ada ya? Sama suaminya dipukul, duitnya diambil, masih bisa sah. Tapi sama adeknya itu nggak eker-ekeran dikit saja sudah nggak tegur sapa loh. Loh, mana sabarnya tadi? Berarti ada hawa nafsu di situ. <laughs> Ya, sabar bu ya bukan sabar bu sampean bodoh Ditolimi harus ada jadi sabar itu begitu sabar itu nggak ada berbatas jangan dibatasi sabar itu jadi ada tingkatannya kalau anda disakiti orang dengan lidahnya anda bersabar setelah itu kok oleh Allah diangkat lagi ada orang mukul anda sabar sudah itu ngambil duit anda sabar Ingat urusan sabar itu berkenaan dengan urusan diri bukan hukum Allah. Misalnya hak Anda tidak dikasih. Ada seorang istri, semoga ini contoh saja tidak sesungguhnya. Amin. Istri nggak dikasih sama suami nafkah, sabar. Boleh, bagus. Ibu bisa masuk surga tapi kasihan suamimu di neraka, Bu. Hmm. <laughs> kasihan benerlah sabar ya tapi kalau urusan Allah nggak boleh sabar. Aduh, aku sudah sabar 10 tahun. Kenapa Pak? Suamiku mabuk nggak sholat. Bukan sabar itu waduh bener nih. Kalau urusan sholat nggak sholat sama mabuk diselesai pulang besok saya. Mabuk dosa. Kalau urusan diri anda nggak dikasih nafkah, dia kasar, nyakiti, anda boleh sabar. Anda surga insya Allah. Baik. Eh, tapi kalau urusan dosa kepada Allah, jangan pakai kalimat sabar ya sabar suaminya zina sabar bu sabar bukan sabar, bodoh bener tuh suaminya zina sabar bu ya sabar aku rela pokoknya saya jangan dicerai suaminya jadi ahli neraka nggak mau dicerai lagi dia unik nih, tidak ada berzinaan insyaallah amin Ayo, jadi sabar bu urusan urusan ibu misalnya ada uang pinjam duit nggak balik-balik, ada orang ngomong jelekit, ada macam-macam. Kok ibu sabar ini hebat. Batasnya sampai di mana? Dah ada batasnya. Sudah pinjam duit nggak balik-balik, Bu, besok kirimi hadiah. Ini saya kasih duit. Eh, ini wah, bukan saja sabar itu, hebat lagi begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan sabar kan ada batasnya, benar. Di saat batasnya nyampe nggak sabar sampaian selesai. Itu loh. Jadi sabar itu nggak ada batasnya ya. Ini baik. Sabar itu luar biasa mulia selesai ada pertanyaan tertulis ada yang minta doakan Ali santri Masya Allah ada seorang Romo Yai sepuh Romo Yai Harun Ar-Rasid kita kenal juga kemudian kemarin kami tidak bisa ke sana putra beliau juga nyantri di Yaman. Ini ada bertanya, aku pernah menceritakan kepada orang tua punya keinginan segera menikah. Sebelumnya tentunya melamar. Orang tuaku bilang kalau melamar dan menikah butuh dana. Emang benar kata orang tuaku, namun kalau nunggu punya dana kelamaan Aku pengen melamar dulu sambil ngumpulin uang. Mohon doa. Amin. Segera lamar. Maju tak gentar. Biar tahu kalau sudah diteri, nggak diterima, pindah lagi cari yang mau. ah, jadi jangan khawatir untuk mencari yang halal. Sebab harapan itu setan kadang-kadang yang menyertai. Buai harapan ini ini ini. Kadang-kadang bisa sampai bohong. Nanti nikah kita buat rumah. aku punya tabungan belas ya. Insya Allah kita buat rumah di atas gunung sana kecil-kecilan ya. Bawa batunya ke gunung tuh mahal tuh. Jadi ada orang khayalan. Jadi kalau pengen menikah saudara-saudaraku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi Anda punya duit alhamdulillah. Kalau tidak punya duit yang penting melangkah maju melamar. Tapi jangan menjatuhkan cinta dulu. Kalau menjatuhkan cinta dulu nggak jadi ngelamar nanti, mau sakit hati. Sebab kadang-kadang kadang ngelamar tidak diterima, frustasi, pusing kan. Salahnya sendiri. Kenapa kamu seneng dulu? Coba kamu melamar pakai dasar begini. Kalau memang dia layak buatku, saya lamar. Maksudnya dia solehah, dia baik. Saya lamar Bismillahirrahmanirrahim melalui orang-orang. Tapi yang ngaku aja terus terang. Adapun urusan yang lain-lainnya barangkali ya. Yang penting halal dulu atau bagaimana Kalau dia mau barangkali dia termasuk orang yang kebetulan Subhanallah Saya itu sudah punya duit mas Cuman saya pengen ada yang minang saya nggak bayar nggak apa-apa nggak bayar mahar nggak apa-apa Saya sudah punya rumah kok hmm, Rezeki kan ya, Ada begitu jangan dianggap tidak ada melangkah dulu yang penting jangan haram pacaran seneng dulu musibah makanya dihalangi oleh malaikat nanti itu lamarannya cinta dulu nggak punya duit pusing tuh jadi jangan dahulukan cinta kalau memang dia layak sama adik-adik putri kalau memang ada laki-laki baik jangan melihat kelemahan anda jangan melihat kekurangan anda lamar saja kalau ternyata nggak diterima kata orang Jawa Timur podok kentole orang naik singkerong ini maksudnya betisnya tetap utuh nggak ada yang coplok ya jadi nyantai saja, nggak diterima yang pertama, pindah yang kedua, pindah yang ketiga sampai salah satu guru kami ini melamar tuh sampai kalau nggak salah 32 orang. Waduh, kebalik papan ke Makassar ke ini ke sini ya Allah tak tanya apa dapat anaknya tetangga gurunya dulu Duh, balik sampai dia ngomong kenapa saya muter-muter. Kalau tidak muter nggak nyampe sini, muter dulu. Sebab harus begitu rutenya sudah dijatah oleh Allah Anda bakal dapat istri setelah lamar lima kali lah kalau Anda baru lamar sekali berarti belum ketemu ngelamar gagal, ngelamar gagal, ngelamar gagal, ngelamar gak baru ketemu. Makanya jalankan bismillah tawakkalna Allah, urusan rezeki iya kunu fuqara yughnihimullah. Kalau fakir nanti Allah akan kasih. Tolong buka pintu halal segampang-gampangnya. Sekarang banyak wanita, ibu-ibu, bapak-bapak yang soleh-solehah yang hanya menginginkan kehalalan. Dan hati-hati kalau sudah ketemu harus dong punya pekerjaan yang begini, harus dong punya duit. Hati-hati, belum jadi menantu saja kamu dibegitukan. Kalau sudah jadi menantu awas-awas nih ya. <laughs> Ini ibu-ibu yang tidak memang perlu kita memikirkan masa depan anak, tapi kehalalan itu harus kita dahulukan. Nah, ini Anda maju, tapi sisi lain Anda harus bisa nyicil-nyicil. Jangan sampai cinta dulu. Cinta dulu itu menjadikan pilihannya terbatas. Di dunia hanya ada dia saja. Gara-gara ditolak tuh dunia gelap seolah-olah kiamat. Padahal masih jauh tuh kiamat. Kasihan benar tuh orang. Baik, eh ini tolong, tidak apa-apa. Maju Bismillah tawakalna Allah. Semoga Allah memudahkan tapi niat yang benar, niat memuliakan wanita. Semoga rizkinya dibuka setelah pernikahan. Yakinkan kepada orang tua anda bahwa anda tidak akan merepoti. Yang dikhawatirkan orang tua anda itu apa? Setelah kamu nikah, ma, berasnya ma, ma, ini sayurnya saya bawa ya. Ma, nah begitu. Bisa saja orang tua mikir begini. Jadi bersusah. Saya mandiri mah, insya Allah. Saya tidak akan minta. Kalau sepasang suami istri yang baru nikah lalu langsung pakai KB untuk menjaga kehamilan sebaiknya tidak sebaik ini karena apa? Ada kabar gembira bahasanya awal pertemuan suami istri itu adalah menghasilkan berkah itu kalau menjadi seorang anak. Jadi tidak usah pakai KB KBan, nggak usah lah keluarga besar ini. Uh, kalaupun harus misalnya tentunya dengan cara yang benar mungkin dengan KB yang mutlak halal mengeluarkan sepirnya di luar rahim melakukan sperma di luar rahim atau yang tanpa melibatkan orang lain pakai kondom. Tapi kalau sudah melibatkan orang lain ada hukum baru. Misalnya istri kita harus dilihat auratnya oleh orang. Jadi masalah KB ini pada dasarnya adalah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Ya, yang wajib adalah jika orang kalau tidak KB mati nanti kalau melahirkan, maka wajib KB. Setelah dikatakan wajib harus dengan cara yang paling aman. Bukan mohon maaf seorang wanita yang mulia tak tanya kemaluan besarnya dibuka oleh seorang dokter laki-laki haram tuh. Maka tidak ada perlunya yang demikian itu. Baik, jadi ada aturannya. Jadi kalau masalah KB, jenis KB itu macam-macam, tidak semuanya boleh. Dan bolehnya tuh boleh karena dan ada yang KB itu menjadi haram karena sesuatu yang dari luar aridi ada yang sesuatu karena cara HB-nya itu sendiri ada caranya misalnya menjadikan orang itu tidak bakal bisa melahirkan sepanjang hidupnya ada yang diputus di dalamnya itu haram mutlak ada yang tidak semacam misalnya memasang spiral dan yang lainnya itu siapa yang memasangnya kan harus dipikirkan yang demikian jadi jangan asal KB KB barangkali yang punya minat untuk KB bukan KB, KB itu keluarga berencana ya. Berarti berencana anak yang banyak sebetulnya. Berencana kok cuma dua ya. Baik, itu harus konsultasi kepada ustadz dan kiai. Boleh tidak saya mengambil yang demikian itu? Jangan asal ambil saja karena ketahuilah murka Allah. Ada orang mengatakan, saya cukup dua ini. Benar. Ini kisahnya di Jogja, anaknya keluar sekolah di Amerika yang satu, yang satu lagi tidak tahu di Australia. Subhanallah. Dia sudah KB, anaknya masih umur 27 tahun sudah selesai yang satu ini kebetulan suatu ketika abangnya itu pergi ke Australia jemput adiknya akhirnya pulang ke Indonesia padahal ibunya masih muda umur 43 tahun kalau seandainya melahirkan masih bisa lagi tapi sudah terlalu sombong dengan Allah akhirnya cukup dengan dua anak akhirnya di diputus sampai tidak bisa melahirkan lagi tak tanya habis turun dari pesawat naik taksi taksinya nabrak mati dua-duanya mau apa mendahului Allah seolah-olah bakal cukup dengan dua anak ketahuilah pasrahkan kepada Allah kalau mati bagaimana bingung lagi sudah terlanjur dibikinikan nggak bisa makanya bahayanya mendahului Allah tuh begitu bisa dihukum dengan sesuatu yang tidak baik mendahului Allah seolah-olah anakku bakal hidup terus cukup bakal hebat sombong kepada Allah sehingga langsung ditutup dengan cara KB yang memastikan itu. Boleh ditutup dengan KB istilahnya apa? Sektomi, tubektomi atau apa jenis itu para dokter lebih tahu. Itu yang menjadikan seorang wanita atau laki-laki pasti tidak bakal membuai. Dan tidak bisa dikembalikan lagi. Ini haram mutlak, tidak diperkenankan. Baik. Jadi harus tanya seperti apa daripada dosa. Seorang zakat fitrah Zakat fitrah dari cerih payahnya sang istri, bagaimana hukumnya? Sedangkan zakat itu kan kewajiban sang suami. Apakah sang suami harus membayarnya atau bagaimana? Terima kasih. <laughs> Seorang suami wajib membayarnya, tapi boleh orang lain yang membantunya. Jadi mungkin suaminya melarat, nggak punya apa-apa, penghasilan nggak ada, tapi istrinya punya tabungan. Maka di saat seperti itu, kalau ada orang lain yang membantu sang suami, maka itu boleh saja. Jangankan kok suaminya, tetangga pun boleh melihat tetangganya nggak punya duit ya. Hari ini kamu punya beras nggak? Nggak punya pak. Jadi kamu nggak zakat fitrah? Ya nggak. Memang benar nggak usah zakat fitrah karena tidak punya duit. Lah kok tiba-tiba saya kasih beras satu karung zakat fitrah boleh? Jadi kalau seorang suami, seorang istri memberikan beras kepada sang suami untuk zakat fitrah, maka itu hukumnya sah-sah saja. Atau seorang istri berkata, aku akan meluarkan zakat fitrah dan suami mengizinkannya juga sah-sah saja. Nah, karena itu zakat fitrahnya sang istri itu adalah dikeluarkan sendiri. Hanya yang wajib memberi adalah suami. Karena itu nafkahnya sang suami. Um, begitu juga kalau anak-anak dewasa wajib niat sendiri. Tidak boleh diniatkan oleh orang tuanya Nah, makanya di zakati di tempatnya ia tinggal. Kalau anak kita di Bandung, di zakatnya di Bandung, di Jogja, di Jogja. Seperti itu. Dan zakat fitrah mah kecil, dua setengah kilo. Baik. Dua setengah kilo lebih sedikit. Ini saja karena waktu waktu sudah habis. Pertanyaan-pertanyaan yang lainnya kita tunda. insyaallah kita jawab pada pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tufsir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah yang tahu hati kami ya Allah. Yang tahu hati kami semua ya Allah. Maka jauhkan hati kami dari segala macam penyakitnya Rindukan kami kepada ketaatan Cintakan kami kepada semua yang kau cintai ya Allah Dan cintakan kami kepada semua yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad Dan bencikan kami kepada yang dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah, Ya Allah Berikan kebaikan kepada keluarga kami, tetangga kami, masyarakat kami Ya Allah Muliakan mereka ya Allah dengan ketaatan mereka, muliakan mereka dengan iman, muliakan mereka dengan takwa, muliakan mereka dengan rahmat darimu ya Allah. Jangan kau hinakan mereka ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini, yang mendengar suara ini, yang melihat acara ini ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia, kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk keluarganya, kemuliaan untuk kebaikan untuk anaknya kebaikan untuk orang tuanya ya Allah sungguh engkau maha kuasa tidak ada yang susah bagimu untuk merubah kami ya Allah hanya kepadamu kami memohon ya Allah rubah kehidupan kami yang kurang bahagia jadi bahagia ya, ya yang sengsara yang susah mencari rezeki gampangkan rezekinya yang setiap saat rindu melakukan kemaksiatan bencikan kepada kemaksiatan ya Allah yang malas beridak yang malas beribadah yang malas mengaji yang malas salat yang malas malas berzikir yang malas melakukan kebaikan ya Allah hilangkan kemalasannya sehingga ia menjadi orang yang senantiasa rindu melakukan kebaikan ya Allah ya Allah perbaikilah diri kami ya Allah keluarga kami masyarakat kami dan berikan hidayah dan bimbinganmu kepada pemimpin-pemimpin kami semua ya Allah siapapun mereka ya Allah yang telah baik dan yang masih masih jahat Ya Allah Engkau maha kuasa Ya Allah Kabulkan permintaan kami ini Kirimkan kepada kami Pemimpin-pemimpin Yang kau ridai Ya Allah Yang kau muliakan Ya Allah Yang menjadikan sebab Umat ini mulia Yang bisa membela agamamu Ya Allah Ya Allah Dan hinakan semua orang Yang menghinakan agamamu Ya Allah Muliakan semua orang Yang memuliakan agamamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Masa depan kami adalah Di akhirat nanti Masa depan kami Di hadapanmu kelak Ya Allah Setelah kehidupan di dunia dunia ini maka berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini sebagai mukadimah kebahagiaan nanti di akhirat ya Allah kami semua yang hadir di tempat ini punya hajat ya Allah punya hajat maka kabulkan hajat kami ada di antara kami yang punya hajat ya Allah dan hajatnya adalah itu ya Allah engkau lebih tahu apa yang ada di hati mereka ya Allah hajat kami sangat banyak yang kami tidak bisa sebut satu persatu akan tapi engkau maha tahu ya Allah hajat kami amat banyak maka kabulkan hajat hajat kami yang mulia, hajat kami yang baik, hajat kami yang kau ridai ya Allah. Jika ada hajat keinginan kami yang tidak baik dan tidak kau ridai, gantilah dengan hajat dan yang kau ridai ya Allah. Ya Allah, kadang kami tidak bisa memilih apakah ini baik atau tidak. Kadang kami tidak bisa membedakan haruskah kami melakukan atau tidak. Akan tapi kami hambamu ya Allah yang hanya berserah kepadamu ya Allah, maka bimbinglah kami ya Allah untuk melakukan sesuatu yang terbaik menurutmu ya Allah kepada terbaik di hadapanmu ya Allah jangan sampai perilaku kami di dunia kelihatannya baik menurut akal dan pikiran kami ternyata hakikatnya menjadikan sebab murkamu tunjukkan kepada kami kebenaran untuk kami bisa ikuti kebenaran tersebut dan tunjukkan kami kebatilan agar kami bisa menjauhinya ya Allah buka hati kami untuk melihat keharaman adalah haram ada ya Allah yang hadir di tempat ini matanya remang-remang ya Allah jika ada keharaman dia berusaha untuk menghindar tapi sesaat dia pun mengambil maka kami mohon ya Allah buka mata hatinya dunia ya Allah tunjukkan kalau itu haram ya Allah tunjukkan kalau itu haram dan bantulah untuk meninggalkannya dan gantilah dengan yang halal halal ya Allah cukupkan kami dengan yang halal dengan kemuliaanmu ya Allah dengan karuniamu ya Allah dan cukupkan kami ya Allah dengan pemberianmu ya Allah dan sehingga kami tidak butuh kepada selainmu ya Allah jauhkan kami dari zina yang hina dari minum dan meneras dan meninggalkan solat dari mukantimah mukantimah zina ya Allah jauhkan mata kami dari melihat yang haram telinga kami dari mendengar yang haram mengucapkan lidah kami dari mengucapkan yang haram dan ya Allah jauhkan kami dari pandai berkata-kata tapi tidak bisa mengamalkannya ya Allah jauhkan kami hanya pandai berfikir tapi tidak bisa menghadirkan dalam amal jadikan ilmu kami ilmu ma'antan yang manfaat yang sesungguhnya ya Allah kami berlindung darimu ya Allah kami berlindung kepadamu dari berkutut bertutur kata tapi kami tidak bisa melakukannya ya Allah dan ampuni ya Allah kekurangan kami dalam mengamalkan ilmu kami ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar wahidat yang maha pengampun dosa-dosa kami ya Allah mudahkan segala urusan kami jauhkanlah jika ada yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang kami yang ingin menikah segerakan beri kemudahan untuk menikah ya Allah yang belum punya anak berikan kepada mereka anak yang soleh solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad yang pernah terjerumus dalam hina minuman keras di zina Berikan kesadaran dan ampuni mereka. Tutup aib mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Wah ya Allah berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat Umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami kelak ya Allah.